untuk anu. Ya, kita kita sambung dikit aja sementara teman Semarang menyiapkan diri. Jadi tarikan garis dari cahaya sebagai, yang muncul sebagai nilai-nilai yang indah dan mulia yang diceritakan Bib Anis. Kemudian dialektika cahaya yang dicontohkan oleh Mas Karta dalam perilaku manusia, dalam keputusan-keputusan yang berpunjak pada keikhlasan. Kemudian Mas Toto mendaratkannya pada teknologi fotografi, hubungannya sama kebudayaan dan sumber cahaya. Gini, ini agak memang agak berat karena di sekolahan tidak akan ada pelajaran seperti ini. Tapi adalah hak Anda untuk mendapatkan hal semacam ini karena Anda kesini juga karena Anda didorong oleh cahaya dan Anda sedang mencari cahaya. Cuman memang kita belum tahu cahaya. Saya ingin menjelaskan seperti ini. Tadi kan kita bilang urip menungso ming ming seko Gusti Allah golek Gusti Allah meneh. Kue ketemu ora ketemu ya akhirnya ya kepergok Gusti Allah meneh ya. Ning keindahan terjadi kalau kamu memang menemukan dengan seluruh potensi yang ada pada dirimu. Kalau pada saat yang sama Allah tadi mengaku atau menyebut dirinya adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh maka perjalanan manusia adalah dari cahaya menuju cahaya. Dari Allah menuju Allah dengan panduan dari Muhammad menuju Muhammad dengan penjelasan dari cahaya menuju cahaya. Maka pertama yang harus kita pelajari adalah fisika dan biologi. Kedua yang harus kita pelajari adalah eh, kosmologi yang merupakan makro dari ilmu fisika, matematika dan biologi. Yang ketiga harus kita pelajari adalah fisika kebudayaan. Jadi tata kelola perilaku manusia di situ ada akhlak, ada kamulian, ada pamrikso, ada macam-macam. Supaya pada tahap keempat kita menemukan cahaya yang sebenarnya. Tidak mudah menjelaskan tapi kira-kira ini ya. Ini kan bukan cahaya ini. Yang kita yang menyinari kita ini bukan cahaya. Ini adalah benda yang memantulkan apa yang secara fisik kita sebut cahaya. Bahkan matahari pun tidak memancarkan cahaya. Matahari hanya memancarkan energi inti yang ketika menimpa benda-benda alam tertentu dia membuat mata kita kompatibel sehingga bisa melihatnya. Jadi cahaya adalah sesuatu yang sangat misterius yang merupakan awal dari kehidupan kita dan sesuatu yang amat gaib yang merupakan ujung dari kehidupan kita. Ya. di rumuse ketok gampang neng ya kudu nganggo imajinasi. Nah, tadi ketika ada duar tadi, ada Big Bang tadi, itu kan cahaya terbagi menjadi tiga yaitu cahaya yang tetap seperti cahaya esensial adanya. Kemudian cahaya yang berupa gelombang-gelombang frekuensi-frekuensi dan energi-energi yang tidak kasat mata. Misalnya aura, karisma, sugesti, itu semua dari cahaya yang tidak tampak. Yang di dalam bahasa Jawa disebut dudu ilmu katon. Nah, cahaya pada padatan yang ketiga atau yang paling rendah derajatnya adalah yang disebut ilmu katon atau materialisme. Jadi bumi ini adalah cahaya yang paling ini keraknya cahaya, entip intipe. Apa ya nek kopi letekane kopi apa jenis ini sore sing bagian ini sore Ah. Ampasnya. Jadi segala sesuatu sing ketok moto, sing krungu kupingmu, ora bukan mata yang Mas Toto bilang mata kemanusiaan, mata hati dan sebagainya. Kalau yang tampak oleh mata hati berarti cahaya pada jenis kedua, pada tingkat kedua. Cahaya yang sejati adalah yang keempat yang merupakan tujuan kita bersama. Tapi kita berada dalam tiga gelombang. Gelombang yang paling rendah adalah gelombang materialisme. Dan semua manusia sekarang urusannya adalah materialisme. Jadi katakanlah begini, ono telung gelombang yang sedang berlangsung dalam hidup Anda di dalam maupun di luar diri Anda. Tinggal Anda mau menyikapi gelombang itu. Sekarang saya tanya, Anda kesini tadi menurut Mas Mas Karta kan ya yakadu zaituha yudi walau lam tamsa sunar orang digongon sopo-sopo tau gue orang dibayar sopo-sopo tau. orang diperintah sopo-sopo tau. berarti ini bukan cahaya pertama ini ini bukan gelombang pertama ini gelombang kedua sebab gelombang pertama itu gelombang materialisme dari bupati ada raskin ada subsidi BBM, ada parpol, ada minyak tawon, ada balsem, ada buah dokan kuliner. Ya toh, ono wong dahar, ono wong mangan, ono wong nedo, ono wong nyekek, ono wong lontor, ono wong badok, ono kuwi kabeh dunia materialisme. Nah, Anda ini sebenarnya terlibat di ketiga gelombang itu. Pertama, gelombang mainstream yang disebut materialisme di muka bumi ono negoro mengikat Anda sedemikian rupa, mencemaskan Anda, bikin Anda sedih, betul enggak? Wedi ora mangan, wedi ora iso nyekolahke anak, wedi presidene gantine padha wae. Wedi iki, wedi iku dan itu semua mencemaskan Anda. Pertama-tama yang harus kita ketahui adalah ketika nanti Anda mati, apakah itu selesai masalah? Ataukah Anda sedang meninggalkan yang paling letek dari hidup Anda dan Anda menuju gelombang kedua yang lebih halus dan lebih bermutu? Sudah pasti bahwa jasadmu tidak bisa kamu bawa, uangmu tidak bisa kamu bawa, harta bendamu, jabatanmu, apapun saja di dalam materialisme tidak bisa kamu bawa untuk pada akhirnya nanti bersentuhan atau berjodoh dengan cahaya yang sejati. Sedangkan manusia sekarang sibuknya 99% adalah pada letek-letek ini. Betul enggak? Nah sekarang teman-teman sekalian, adanya majelis seperti ini, itu berarti Anda memberontak kepada gelombang materialisme. Anda cemas, Anda gelisah, apa ya kaya mengkaya ngunukui urib? urip? Apa ya urip ning donya ya NKRI kaya ngene Apa ya ming alah ya ming Bung Karno, Pak Harto, Habibie, Gus Dur, Megawati, SBY kaya ora ana wong wae ning Indonesia. Kaya kaya ora wong pinter wae. Apa ya ming kaya ngono kuwi urip ning donya? Wong saiki ngepakke sapa sing cocok dadi pemimpin wedha ora iso kok. Mripate kualik-walik apa sing Sing jane swarga disebut neraka, apa sing janjane neraka malah dijunjung sebagai swarga. Materialisme adalah alat utama dajjal dan iblis untuk memperdaya Anda dan tujuan utamanya adalah membalik cara berpikir Anda sehingga Anda mengejar-ngejar surga yang sebenarnya adalah neraka dan Anda lari dari neraka yang sesungguhnya adalah surga. Nah, di sini ini ini gelombang kedua di mana Anda Rene iki mergo kowe ora pati aman to karo gelombang pertama. Atimu aman ra karo Indonesia iki? Aman mboten? Tidak aman. Sebagai apapun Anda tidak aman sebagai manusia, tidak aman sebagai warga negara, tidak aman sebagai orang Islam, tidak aman. Ya, sebagai orang Jawa tidak aman, sebagai apa saja tidak aman. Ini kapan-kapan bisa kita omongan kenapa menjadi orang Jawa tidak aman, kenapa menjadi warga negara tidak aman, kenapa menjadi orang Muslim tidak aman dan seterusnya itu banyak sekali. Tapi intinya kan Anda ini sedang memberontak dari dunia materialisme, dari mainstream gelombang pertama, Anda mencari gelombang yang lebih murni, yang lebih sejati. Maka Anda datang ke sini. Jadi aktivisnya Habib Anies ini adalah aktivitas gelombang kedua, yang hari ini si gelombang kedua ini pelaku pelaku pelakunya sedang menggayuh gayuh gelombang ketiga, yaitu cahaya yang sejati. Kita mempelajari apa atau janjani urib ini. Apa ya wong ki ming royokan sugih. Saiki ki aja meneh kok rohani ya Mas Toto ya. Kebudayaan aja udah ndak dipahami. Saya berjalan dari Solo, Grobogan, Purwodadi nganti tekan tadi itu yang tampak adalah bukan orang yang punya komunitas budaya seserawungan yang yang nguri-uri kabudayan mamayu hayuning hayuning bawono yang tampak di rumah-rumah mereka restoran dan warung-warung mereka dan tempat-tempat usaha mereka adalah persaingan pribadi untuk menunjukkan bahwa saya lebih materialistik daripada kamu betul enggak hanya itu berarti anda berada di tengah-tengah manusia mainstream yang berpedoman kepada leledek, berpedoman kepada materialisme. Padahal materialisme adalah keraknya cahaya yang paling rendah, yang umurnya paling pendek, yang tidak bisa Anda bawa kemana-mana. Sedangkan perjalananmu masih sangat jauh menuju wadhuli fi ibadi, wadhuli jannati. Dan yang bisa yang dipanggil oleh Allah wadhuli fi ibadi wadhuli janati adalah ya ayyatuhal mutmainnah wong sing wis ke wis tekan wis iso ke tentrem sing sejati ning jerone awake. Wong sing wis mutmainnah. Mutmainnahe wis ora kepencrut karo donya. Ya mangan tetep mangan ning ora njur mangan kuwi dadi nomor siji. Yang golek bojo ya sing ayu neng ngerti tau ayu ki ya pirang tahun to ya. Wong gua we nek bendina dileboni saya ombo saya ombo. Kuwi gua. Kan begitu. Artinya saya mohon maaf ya. Saya Mas Karta jenengan sudah 40 tahun, sama Mas Toto 35 tahun kira-kira. Sampai sekarang tidak berubah. Kami berada di gelombang kedua yang mencari gelombang pertama, eh gelombang ketiga. Anda lihat ada berapa grup dari God Bless, dari zaman Ucok Harahap, sampai Kus Plus, sampai Panbers, Mersis, Ebit GAD, sampai zaman Noah sekarang. Eh? Leto, oke. Ya. Oke. Yang ingin saya katakan kepada Anda, saya tidak pernah meningkat sejak itu sampai sekarang. Karena yang disebut peningkatan yang Anda maksud adalah peningkatan materialisme. Soyo suge, soyo kondang, gitu kan, soyo dadi. Sementara sejak saya kenal beliau, saya umur 19 tahun, kelas 2, eh, 18 tahun, saya masih kelas 3 SMA, saya sudah menolak 4, 5 hal itu. Aku ora golek kondang, aku ora golek sugih, aku ora golek dadi apa-apa, aku ora golek jabatan, aku ora golek kabeh kuwi, aku ora tertinggal. Nek bangsa Indonesia disebut bangsa terbelakang, aku ora terbelakang. Kita kan disuruh jadi bangsa yang maju. Terus kita sebut ada kemajuan itu maksudnya saya sugih ngono Saya tidak mau dari dulu. Itu bukan tujuan saya, jadi saya tidak pernah tertinggal oleh orang barat. Kalau menurut saya pribadi, orang barat jauh di belakang saya. Saya tidak taat kepada semua dunia materialisme. Aku tidak taat kepada dokter, aku tidak taat kepada aku radikat oleh hukum, aku mau taat hukum. Bilang sama ahli-ahli hukum dan perangkat-perangkat hukum Indonesia bahwa saya tidak mau taat hukum Indonesia. Kenapa? Karena yakadu zaitu hayudhi lalu tamsa sunar. Kue nggawe aturan pora, aku tetep dadi wong api arep ngopo kue. Ora arep nyolong, ora arep ngelanggar apa-apa. Ning ora mergo kongkon. Nek kue, aku kan pelajari hukum tersinggung aku. mau isine ming barang siapa mengarani aku meneh. Aku ya ora barang siapa mencuri, barang siapa mengambil wingi ki aku karo Mas Toto itu sama Kiai Kanjeng ke Mamuju naik pesawat satu jam sebelum mendarat sudah takjil maghrib tiba Lion Air tidak menyediakan atau air apalagi jajan dan mereka kayaknya tidak ingat bahwa ini bulan puasa jadi ketika duri malah ada pengumuman barang siapa mengambil pelampung akan mendapatkan hukuman loh iki kirang kayak takjil malah ngarani arep arep mangan pelampung ki lho. Lah ngono ta pesawat ki Jadi guyu kabeh ki Kanjeng Asu iki. Wis ora jilan malah dianggap arep ngrikiti pelampung. <laughs> Jadi itu benturan antara gelombang kedua dengan gelombang pertama. Nah Anda teman-teman sekalian, saya sarankan mulai malam hari ini, Anda dikuasai oleh gelombang pertama, betul enggak? dikuasai oleh materialisme, dikuasai oleh undang-undang negara, dikuasai oleh macam-macam yang mereka jalankan secara tidak jujur. Tapi saya ingin nyatakan kepada Anda, Anda tidak boleh tertekan oleh gelombang pertama. Ojo gelem digawe sedih, ojo gelem digawe stres, ojo gelem digawe bingung. Kue kudu matik, kue kudu ucol, suka kebingungan kue. Kue kudu mengelak, kue kudu ngatasi. Karena kamu adalah manusia gelombang kedua yang mencari gelombang ketiga. Gitu loh. Saya tadi cerita dari ucok harahap nganti saiki kuwi ndelok. Berapa grup timbul tenggelam timbul gelam? aku karo kanca Kiai Kanjeng ki ke tahun 76 nganti saiki ra tau leren. Padahal kita tidak pernah mencari kondang, tidak pernah mencari job. PY tidak pernah. Dan saya kesini ini juga tidak dalam rangka profesi saya. Saya kesini ini karena ada modulasi antar gelombang. Antar pelaku yang berada di satu gelombang. Habib Anies pelaku gelombang kedua mencari gelombang ketiga. Bahkan bertorikot melebihi saya. 6 tahun setengah neng kuburan ben bengi. Coba. Iya dah Loh, Kui aku ora tau nglakoni ngono soalnya aku ora perlu nang kuburan wong roh-rohe sing mara nang aku. Nah aku lak ngono Itu kan karena mencari cahaya sejati, gitu loh teman-teman sekalian. Mencari lah saiki ke ngene loh. Sego itu cahaya kerak cahaya. Ning maknane sego kui gelombang cahaya. Neng barokai sego kui cahaya sejati, ngerti ya? Gue duit duit seribu rupiah, lima ribu rupiah, sepuluh rupiah. Duitnya itu kerak materialisme yang tidak bermutu. Tapi begitu kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang baik, dia menjadi gelombang kedua. Begitu dia membarokai kiri kananmu, anakmu, istrimu, dan tetangga-tetangga, maka dia menjadi gelombang ketiga. Jadi tidak menolak materialisme, tidak. Saya tidak menolak Indonesia. Tapi jangan men, jangan Indonesia menyuruh saya untuk memaknai hidup ini seperti bagaimana kamu memaknai. Saya datang ke pengajian bukan karena saya ustadz. Saya tidak memaknai diri saya sebagai ustadz. Apa ustadz ki? Dole ono ning Quran kata ustadz nek ono. Kok saya ki ustadz itu di profesi sing dijunjung-junjung tinggi. Njur kutun duwe jargon jamaah. Apa kuih? itu peristiwa gelombang agama spiritual atau peristiwa materialisme dan kapitalisme? Kalau Anda nonton TV. Ya saya tidak akan Ya sudah lama saya bertahun-tahun diminta untuk membintangi pemimpin harus bejo. Kita tiga tahun saya tolak terus, akhirnya minta Mbak Novia, Mbak Novia juga menolak, akhirnya ke Pak Mahfud. Aku ya anakku nesu langsung. sehingga SMP kelas 1. Itu yang ayah mau jadi bintang iklan. Iya, kalau sampai terjadi ayah yang ngomong pemimpin harus bejo kita nggak usah ngomong seumur hidup. Menunggu ya anakku. Nesu, pemimpinku harus bejo deh ngomong nu. Pemimpin itu harus tanggung jawab kok bejo. Lu bejo itu maksudnya bersih, apa? Jujur, A, ah, prasojo, eh? Prasojo. Kuwi sing mesake kan kata bejo dhewe. Bejo itu kan laki, beruntung. Ternyata maksudnya dudu beruntung. pak nesu ta kuwi sing jenenge nek kowe dadi bejo, kan nesu ta asemi ah, tak pikir aku yang dimaksud ternyata ora ya jujur, sportif. lu kowe iki bejo apa jujur? Ada tau bejo karo jujur ki. Wong buktine sing jujur malah ra bejo. E. Dadi piye to karepe bejo iki? Dadi iki lho, wong Indonesia ini wis nyembah brahala, salah le milih brahala, le nyembah wae keliru. Maka Anda kesini ini menurut saya Anda pencari cahaya sejati. Anda manusia gelombang kedua dan Anda jangan mau tertindas oleh gelombang pertama. Meskipun Anda tidak bisa merubahnya, tidak apa-apa. Tapi Anda tidak boleh menjadi budak dari gelombang satu. Yang mengatakan Jakarta beriman. Gusti Allah GR. Ini Gusti Allah. Kaiba beriman karo aku. tau Gusti Allah. Loh, terus Jibril kondok senes niku maksudnya senes beriman, niku maksudnya bersih, indah, nyaman. Terus Gusti Allah ngene, anggon lonte ya bersih, indah, nyaman Ngunuh kuih. Masa kal Sunan Kuning ning Semarang ora bersih. Sapa sing gelem teko? Masa ora indah, sapa gelem ora? Ora nyaman, sapa gelem tuku? Kan ngono. Nek beriman, beriman. Nek bersih dan nyaman, bersih dan nyaman. Saya sudah menyarankan Jakarta merubah dari Jakarta Brian menjadi Jakarta Benyamin S. Wis tak sarankan yang ora diterima. Benyamin kan jelas bersih, nyaman, indah. S karepmu. Itu dinamis ya toh? Dinamis di ruang demokrasi di situ teman sekalian. Nah jadi saya ingin ngomong tiga gelombang. Amati di dalam dirimu mana gelombang satu. Ketika kamu jadi pegawai, kamu masuk pagi, tanda tangan, pulang sore, tanda tangan, terus kamu dapat urusan-urusan kamu disuruh itu pekerjaan gelombang satu. Tapi dia bisa menjadi gelombang dua tergantung caramu memaknai. Kan gitu. Ora apa-apa kok dadi satpam ning gereja ya ora apa-apa. Ning lemu maknai apa? Kan begitu. Apa njur nek kowe dadi satpam ning gereja njur melu dosane wong Kristen, misalnya ngono. Lah ya ora to. Oh Gusti Allah pekok ngono kuwi. Lah ya ora. Masa Tuhan ngukurnya begitu? Nek tuku apa-apa kudu delok sing dodol wong Islam apa dudu ngono. Piye carane? Nek nolong kudu didelok Yo ana wong kaliren se Islam ta dudu, nek Islam ditolong ngono kuwi. Carane nolong. Ora ana ajaran Gusti Allah kaya ngono kuwi, nek nolong ki nang wong sing butuh pitulungan. Bahkan ora mung wong, apa wae sing butuh pitulungan kok tulung. Ora nganggo identitas. Ya ora? Ora wong tiba serempet motor. se se se se se kowe Islam ta Kristen? Islam. Islam ya mati ya. Islam. Islam. NU Muhammadiyah. NU. ne Gus Dur apa Muhaimin? Ah wis rak mati. Nah, batas-batas hubunganmu dengan materialisme dan gelombang pertama itu kamu manage terus. Orang apa-apa. Kadang-kadang harus berbohong. Berbohong itu kadang-kadang sangat diperlukan. Jadi tidak semua kebohongan itu baik, eh tidak baik. Kadang-kadang kebohongan itu wajib. Lo piye gue iki? Nek kancamu misale kancamu lara ning rumah sakit, menurut dokter mau wah niki pun angel niki Mas, niki ketoke mung rong-rong sasi niki, cari dokter. Terus kowe saking jujure piye apa ya lumayan sih rong sasi kok ya. Sip ya wis wis ya, didolek hikmah ya, dolek hikmah ya. Sadurunge modar piye carane dimaknai ya. Bisa saking jujurmu. Aku takon, kowe kudu ngapusi apa kudu jujur? Eh? Jadi ngapusi kan apik to ning kono. Misale ana wong merongos, Mas Jana. Kowe kok iso merongos piye to kowe? Apa yang ngono kowe? Eh? Eh? Lah ya kudu kok apusi sidik sithik to ya. Dadi ngapusi ki ana apike dadi urip ora kaku ngono kuwi. Gitu loh. Piye ta kowe iki? Ana wong buelong kene ne. Long belong belong kabare long. Cang pinjang piye ceng? Cek cek piye jaran jek. Ya ra seorang ibu ditanya anaknya, "Bu, saya dulu lewatnya dari mana atau waktu lahir?" Nah, terus ibune piye? Teko kene lho, Nak. Apa ngono kuwi? Eh? Ya kudu diapusi tau saya dulu tanya ibu saya dan sampai saya umur berapa itu ibu saya menyetir kok kelek gitu. Nak kon biyen metune tiko kelek. Ibuku ngomong nganti sampai beliau meninggal belum pernah meralat bahwa aku bian metus kok kelek. Apa buku ibuku dosa? Terus malaikat kayak tuduhan kamu berbohong kepada anakmu. Kamu mengatakan bahwa lahirnya anakmu adalah dari ketiak. Padahal sesungguhnya adalah dari tempat yang dulu sangat sukar membikinnya. Jarene wong edan-edan kuwi nek gawe wong lanang gampang, gawe terus ditempleki ceklek lanang. Nek itu di dibelek seret minggu meneng, di Dibelek meneng minggu meneng. Wah, terus iki piye carane ben minggu, akhirnya di dibelek cepet kayak kacang siji, wis ora minggup-minggup. Aku ceritane bangsa ngene-ngene iki gunung gue. kuwi. orang ora ana salim kita tuh Ikhlas-ikhlas saja ngomong nugi kan dalam rangka mensyukuri ta ya. Kowe nek ora kacang kan ya menyesal ta ya kowe. Ya, ya kowe mulane saiki iki kowe dadi ahli kacang gitu. <laughs> Oke, saya kira cukup. Tiga gelombang tolong diamati. Pokoknya Anda terus-menerus harus cari gelombang yang ketiga yaitu Nur Muhammad yang sebenarnya. Pemanaan budayanya sangat bagus tadi. Pokoknya gue ikhlas wae. Ikhlas lakonono wae. Lakonono Gue rasa di dikongkon kowe apiot tadi wong rasano hukum orang nyolong gitu loh. Tetap berbuat baik. Lakukan ihsan, ihsan, ihsan. Ihsan itu adalah kebaikan yang engkau lakukan meskipun tidak disuruh. Meskipun tidak dianjurkan. Gitu ya. Oke, saya kembalikan kepada Panis. Mudah-mudahan Anda mengetahui tiga gelombang itu dalam diri Anda sehingga tiap hari Anda bermain silat untuk tidak membiarkan dirimu diperbudak oleh gelombang pertama karena Anda adalah pelaku gelombang kedua yang mencari gelombang yang ketiga yaitu cahaya yang sejati. Monggo. Ya. Ya, teman-teman Monggo. Ini teman-teman dari Absurd Nation Quartet Semarang. supaya ada jeda sedikit ya ta? Ya teman-teman dari Ngisar Ringin selamat datang. Selamat datang semuanya teman-teman sekalian. Dan budi itu gelombang kedua dan roh itu gelombang ketiga. Nah, yang saya tanyakan untuk mencapai keruh, mencapai keruh itu mungkin pasti ada rumus. Sekian, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Dua kali di Padi ketemu Cak Nun Semoga dapat benar-benar memberikan pencerahan terhadap kita kaitannya dengan tingkatan cahaya untuk mencapai uh, kepada Tuhan itu saya akan menyampaikan sebuah uh, sedikit anekdot ada seorang kaya raya yang mempunyai empat orang istri orang kaya raya tadi mendekati sakaratil maut maka dipanggillah istri yang keempat yang paling cantik dan paling mudah. Istriku, akan mencurahkan isi hatiku kepadamu. Kalau aku meninggal dunia, maukah engkau menemani aku karena aku sangat ketakutan di dalam kubur. Istri pertama, istri keempat yang masih cantik dan masih muda itu langsung menjawab, "Aku tidak sanggup. Aku masih muda." Justru setelah Anda meninggal, aku masih punya kesempatan untuk menikah lagi. Aku jujur kepada Kanda. Karena kecewa, maka dipanggillah istri yang ketiga. Ia mencurahkan lagi isi hatinya. Istri ketiga masih agak muda. Dia menolak. Justru Kanda kalau meninggal dunia, aku akan mengadakan selamatan besar-besaran. Dan jujur, aku akan menikah lagi karena aku masih muda. Istri yang kedua juga dibegitukan. Kemudian sampai istri yang pertama yang notabene seorang perempuan yang sangat top. Top itu singkatan tua ompong perot. Jadi istri yang pertama dicurai, maukah? Sanggupkah kamu untuk menemani aku dikubur? Kemudian sang istri menjawab, aku akan setia menemani kau dikubur. Siapa? Istri pertama tadi. Amal jariah kita. Jadi pencapaian eh, cahaya yang ketiga yang akan kita raih adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat menemani dan mengantarkan kita menghadap kepada Tuhan. E, jujur saya mengatakan ini e, supaya saya tidak dikatakan plagiator ini saya peroleh tanggal 1 sampai 5 bulan ini di Jakarta karena ada Kongres PGRI eh, dari menteri kita yang notabene Kiai Menteri Pendidikan eh, Kiai Muhammad Nuh. Jadi kalau saya ambil generalisasi apa yang disampaikan Cak Nun tadi, kita menggapai cahaya yang ketiga yang dapat mengantarkan kita kembali kepada Tuhan, itulah amal jariah dan apapun yang baik yang dapat kita lakukan. Terima kasih. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Maaf ini hanya kami akan mengemukakan dari pengalaman kami sendiri tentang cahaya saya sering melihat beberapa orang itu kadang-kadang bisa melihat dari sekitar ini. Ada yang bercahaya hitam, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru muda, ada yang campuran. Ini apakah yang dimaksud dari caknut sinar seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada yang mau nambah pertanyaan? Wah, kayak banget. <laughs> ya, monggo langsung aja jebuk mikir kalian siapa? ya, Mas. Ya, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini bisa berkumpul lagi bersama saudara-saudara untuk apa ya mengkaji ilmu bersama-sama dalam kondisi sejajar seperti ini. Yang ingin saya tanyakan dari paparan Cak Nun tadi tentang tiga level gelombang cahaya yang kita pelajari dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi tadi level yang ketiga adalah cahaya yang akhirnya nanti kita berjumpa dengan Sang Pencipta, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang seperti apa, Cak Nun? Tadi saya belum jelas. Maksudnya kedua pemaknaan. Ya, yang kita lakukan selama kehidupan ini memang pemaknaan demi pemaknaan aja. Tapi yang ketiga itu maksudnya yang wujudnya seperti apa, rasanya yang seperti apa sih? Kemarin saya sempat baca tentang kita ini dikepung oleh Tuhan. Kita membat, kita setiap saat dapat merasakan cinta dari Tuhan. Dan itu tuh pemaknaan atau kita sudah mencapai level yang tertinggi. Padahal sampai di titik itu saja rasanya hari ini sudah bahagia sekali ya merasakan bahwa setiap saat Tuhan itu selalu mencintai kita. Kemudian yang kedua bahwasanya kita hidup di ya tidak bisa kita mukiri, kita hidup di lingkungan yang berada pada level 1 ya. Level material materialistis. Itu sudah di mana saja nggak bisa kita pungkiri dunia kita memang seperti itu. Saat kita sudah mencapai ke level yang kedua, mungkin kita akan terlepas dari lingkungan kita. Kita seperti sendiri, seperti seseorang yang sendiri yang nggak punya teman dengan pemahaman yang berbeda. Gitu ya Cak Nani. Jadi yang saya bingungkan adalah jika kita sudah mulai terlepas dengan lingkungan itu, orang-orang memaknai kehidupan adalah soal materi, materi. Sedangkan kita sudah masuk ke taraf apa pemaknaan dari materi itu itu seperti udah nggak nyambung gitu loh dan bisa aja banyak orang yang dikatakan gila saat apa memiliki pandangan yang berbeda dengan orang lain. Jadi di situ di mana peran hablum minanas kita yang di mana hal itu kan ya sudah kewajiban kita sebagai manusia. Seperti itu saja. Maaf kalau terlalu panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, dari paparan uh, yang disampaikan oleh Kak Nun dan berserta Bapak dan teman-temannya, saya menyimpulkan adalah uh, menyatukan diri kepada cahaya Tuhan, gitu, menyatukan diri dengan dengan Tuhan. Yang saya ingin tanyakan uh, di dalam suatu kehidupan tidak lepas yang namanya sebuah pergolakan, perjalanan sebuah hidup, dan di mana uh, ada taraf uh, seseorang itu mengalami netralisasi yaitu masuk dalam ranah renungan di situ. Ranah renungan. Yang saya ingin tanyakan, eh, ketika mereka merasakan eh, merasakan sebuah eh, menjalani sebuah renungan dan merasakan memilah dan memilih ini adalah sebuah kebenaran dari kerenungan. Apakah itu bisa dikatakan sebuah cahaya dari eh, apa namanya cahaya yang sebenarnya gitu. Dan eh, ketika itu diiyakan ini adalah sebuah cahaya dari Tuhan, gitu kan? Akhirnya itu hanya sebatas sebuah apa namanya nalar logika belum sampai ke sebuah apa namanya laku gitu. Eh, kira-kira uh, faktor apa yang melatar belakang ini dan benarkah uh, tahap renungan itu adalah sebuah tahap uh, mencapai sebuah cahaya atau memang uh, belum bisa dikatakan sebuah cahaya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Cak. Langsung saya lagi ngetik. Gini, saya saya minta diingatkan Mas Toto ya. Saya yang paling ingat dulu Mas yang gimana tuh wujudnya yang menemukan gelombang ketiga itu ya. Gini, ini loh godaan untuk manusia itu pertanyaan seperti ini. Kue nek bojomu meteng, kue gelem nrimo bayu bayimu sok-sok nek wis cetha rupane apa Wis ben wae meteng ku pokoke nek wis lahir lagi kowe ngerti rupane. Apa kowe kudu ngerti rupane sik lagi bodomu kok tengi ngono. Eh? Di masih mater, Mas yang tanya aja. Gimana Mas? Jadi pokoknya sing penting mbuh engko piye rupane penting bojoku meteng ngono lho. Dadi kowe iki aja Ojo njaluk saiki sing jenenge ketemu Gusti Allah masuk ke gelombang strategi iki piye rupane wujude iki aja takon saiki. Apike wis piye? Kowe gare gelem ora rono, engko nek kowe takon saiki wujude Iya ya, Kue engko kowe gelem gawe lagu nek wis jelas payu, ngono to. Ya aja kowe gelem nyupir taksi nek jelas pen, sing penumpange ngono ayo ora sedo nyambut gawe kowe. Jadi tidak usah nanya itu, pokoknya dinikmati aja perjalanannya itu, bukan bukan bukan panennya yang kamu nikmati, perjalanannya, bentuknya bagaimana tan yang opo tan kino kini rolai sakamidli syai'un. Ngono dek Walam nek kue mengandalkan pengetahuan yang tekan semono, kue tidak bisa menikmati tidak tahu. Orang ngerti ki penting kita tidak ngerti itu penting. Jadi bukan hanya ngerti penting itu. Nggak ngerti itu ya penting. Misalnya kamu tidak ngerti persis isinya istri, isi, isi isi hatinya istrimu. Itu juga penting. Nak gue ngerti persis, mesti pegatan. Gue seminggu pegatan. Nak gue kerungu tenan, atine kayak ngomong apa aku ini sering janjane Nggak ora tak kuat-kuat ke hatiku kio. Ya, pengen matanya oke uang aku Aku ngerti hatine kayak ngomong ini ngerti saka meripati aku seketoro ketara wisan, Dan saya menahan diri jangan sampai saya tahu. Jadi sok-sok kuping tak buntu, meripat tak tutupi. Karena ketidaktahuan itu penting untuk saat yang tepat gitu loh, Dek. Itu piye tahu gue iki? Apa gue iki menempuh karier anggur wis jelas sok-sok aku jadi menteri ngono lah ya orang ta ya. Ya menempuh terus gitu ya, Dek ya. Cerah ya. Jadi jangan tanya wujudnya nanti gimana kalau sudah ketemu gelombang kita sing kepriye. Wis lakon nono wae. Gitu loh. Iya ya. Ngono ya, Dik ya. <laughs> Wah, sing nikmat ki lera ngerti kuwi ya. Kowe iki gaple nek langsung dibuka ngene ra lucu. Mergo ditutup kuwi njur ngene. Ngono, ah, sing penak ki le ngudut kuwi kok malah blek blek blek blek. Lah saiki nek wong wong wedok ora nggo pakaian kabel wis menarik seminggu wis bosen. Justru mergo saya brukut saya brukut kuwi. Kuwi semarake penuh gairah. Mergo ditutupi kuwi. Gitu loh. Ngono ya bib ya. Oke, terus mungkin tidak satu persatu tapi seingat saya. Jadi misalnya gini, uh, barusan saya tulis beberapa hal. Sorry sorry. Lagi bisa nih aku nyatet nyatetnya nih wong pati soalnya. Sebenarnya tiga gelombang itu simplifikasi saya. Sebenarnya juga tidak tiga gelombang, itu bisa tujuh gelombang, bisa sembilan gelombang, bisa gelombang tidak terbatas. Itu juga ojonjur dadek rumus tiga gelombang. Itu untuk memudahkan pada semester satu ini X, A, Z ngono Dok ning janjane nanti ada variabel X aksen, X akar berapa, A aksen, A plus, A min, itu juga ada variabel-variabel. Jadi kalau saya sebut tiga gelombang itu ojo didadekke kepadatan ya. Itu cuma pintu untuk masuk. Nanti ketika Anda memasukinya, Anda akan menemukan. Itulah sebabnya Allah itu kalau berfirman itu ada tiga macam Bapak. Sampai perhatikan Quran, sampai perhatikan. Satu, perintah. Nomor dua, ngandani. Nomor tiga, rembuk. Jadi Allah itu ada firman yang sifatnya rembuk. Rembuk ora dikandani tenanan kowe. Misalnya Ashabul Kahfi ki pira ki nganti akhir Al-Kahfi ora dikandani. Ana sing ngarani telu, ana sing ngarani ono ana sing ngarani pitu kan ngono. Dan itu tidak akan pernah dibuka. Dan kowe aja njaluk dibuka, cetane pira iki? Rasa ngono kuwi. Oh sing penak ki ra cetha kuwi kok. Jadi Anda ini belum mengerti nikmatnya misteri. Tolong dinikmati. Jadi yang kamu yang kamu maknai itu bukan hanya pengetahuan, ketidaktahuan juga tolong dimaknai. Itu juga indah luar biasa. Dan rumus pemaknaan yang paling tinggi adalah kecerdasan bersyukur. Wong saiki iki ora pinter bersyukur ya apa? Dadi mulane ora indah uripe. Semakin tinggi kecerdasanmu untuk bersyukur, semakin indah hidup ini. Ngono kira-kira. Oh nganti sing paling ora penak wae iso dimaknai dengan rasa syukur dadi indah kok. Tenan gue. Kalau kamu nanti punya anak, selesai hidupmu enak. Karena seluruh penderitaan yang kamu alami, gue langsung kamu bilang sama Allah, ya Allah, 10 kali lipat dari penderitaan yang sekarang saya alami, saya ikhlas. Cuman saya mohon seluruh penderitaan saya ini untuk membayari kesejahteraan dan kemaslahatan anak-anakku besok-besok. Wis apa to menderita saat ini? Saya kue menderita, saya anakmu bahagia. Nek ono rumus dialektika kau yang kan malah ape. Jadi serah popo. Mulanya seorang ibu akan mengatakan, bu, anakku iko joloro, sing loro aku wae, nek perlu kilo meripatku pe enang anggar anakku ora loro Kan begitu. Jadi begitu banyak makna hidup yang sebenarnya wis garing gledi iya Tetapi orang sekarang menyempitkan diri dengan menganggap bahwa yang bermakna itu cuma materi. Gitu loh. Engkau nak wis ono materi tenan ya ora iso memaknai akhirnya ya ora bahagia. Wis entuk duit bingung ditransfer nang wong wedok seket, Karena dia tidak mampu memaknai. Omai gede banget misalnya, dia juga tidak bisa memaknai. Piye karepe omah gede karo omah cilik iki bedane apa? Nek murong puluh, karo klambimu ming 3 iki bedane opo apa ya nak nek Murong Puluh sekali pakai lima rangkep ngono piye? Nah, itu kan soal pemaknaan. Toh akhirnya ya menganggo siji to, Pak. Sing tinggal klambine ya ming siji apa ya klambi loro lah ya Dua panganan piro wae iso beras, iso tuku beras sak ton sedino, wong sugih. Ning ya apa kowe arep mbadhok sego sak ton lah ya Nah, kalau orang terjebak pada materi, dia akan kehilangan kenikmatan hidup. Dan itu yang terjadi di Indonesia. Orang berebut cari duit, berebut berebut korupsi, itu pun gagal. Tujuannya materi, tapi tetap gagal Tuh Indonesia. Tetap dibilang tertinggal, negara berkembang, negara dunia ketiga. Gagal Tuh padahal tujuannya materi. Nah aku bilang sama kamu, negara-negara lain itu tujuannya bukan materi. Maka mereka malah menang soal materi. Sebab energimu entek tinggung golek duit, akhirnya apa jenenge? Untuk pemanaan yang lain kamu sudah kehabisan energi. Misalnya aku sering kayak contoh, tukang becak iki nggo golek duit kan sedino orang anti seperti